agar kita semakin kenal hidup Nabi untuk bekal di dalam kita menjalani hidup ini. Sebab yang kita ketemui dalam kehidupan ini ada sebagian dari hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah urusan rizkinya. Maka Nabi pun contoh dalam urusan bersyukur. Akan tapi banyak di antara mereka yang diberi oleh Allah kesempitan urusan rizki dan kehidupannya. Dan Nabi pun ternyata contoh di dalam urusan kesabaran. Dan yang kedua inilah yang banyak yang disebabkan semuanya bukan karena kekurangan secara sesungguhnya akan tapi banyak yang terjadi adalah karena hatinya yang melarat hatinya yang miskin hatinya yang fakir sehingga hidup yang dijalaninya teramat berat yang menjalani hidup dengan kefakiran hati maka itulah fakir yang sesungguhnya sehingga sangat perlu kita untuk melihat bagaimana kehidupan Nabi yang ada sesaat berita kita dengar Nabi tiga hari tiga malam tidak makan. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Dengan kehidupan yang sangat sederhana. Itu kehidupan Nabi. Dan ini adalah pendidikan bagi sekaya dan si melarat sekalipun. Bagi yang kaya, tidak perlu menyombongkan diri dengan kekayaannya lalu merendahkan kefakiran karena Nabi adalah biasa hidup dengan fakir dan dengan kefakiran sehingga bagi orang kaya yang memandang atau melihat riwayat-riwayat dari Nabi seperti kita kepada Rasulullah tidak pernah melihat Nabi sifat-sifat Nabi dan kehidupan Nabi seperti itu maka di dalam sifat atau sifat yang ada pada manusia yaitu sifat selalu ingin lebih atau tamak itu sudah sifat melengket di dalam diri manusia Sampai dikatakan kalau seandainya diberi oleh Allah satu lembah emas, dia akan menginginkan lembah yang kedua. Coba kalau kita tahu lembah emas, sesuatu yang dia tidak butuhkan ya. Mau dipakai apa lembah emas? Dia dan anak cucunya pun gak akan butuh semuanya. Yang diambil hanya seberapa saja. Jadi kalau seandainya seorang hamba sudah diberi oleh Allah satu lembah emas, maka dia akan tetap menginginkan lembah yang kedua dan ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya itu kemasukan tanah, masuk liang lahat, baru diam dan selesai. Dan itu sifat dan wataknya manusia. Yang punya sepeda berangan-angan pengen punya sepeda motor. Yang sudah punya sepeda motor berangan-angan pengen punya mobil. Yang punya mobil biasa ingin punya mobil yang ber-AC. Yang punya mobil ber-AC pengen mobil yang lebih lagi dan seterusnya. Oh, punya mobil terbaru dan model terbaru dan termahal dan seterusnya. Begitu. Itu sifat manusia. Maka yang bisa membatasi dia agar selamat adalah sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalaupun dia berada di puncak kejayaan dalam urusan dunia, menjadi orang yang paling kaya sekalipun, hatinya sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi orang yang kaya dan melarat dia tidak akan merubah keadaan dirinya. Sehingga jangan sampai ada perubahan kita. Di saat kaya berubah menjadi tidak baik atau sebaliknya. Tapi Pak, dalam keadaan stabil. Karena apa? Hubungannya sambung dengan Nabi Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan fakir, dia dekat kepada Allah. Dan di saat diberi oleh kekayaan melimpah ruah pun dia tidak akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu, nah ini Imam An Nawawi rahimahullah taala melihat begitu mengerikannya sifat ini, sifat yang sudah melengket pada manusia. Yang punya rumah kecil, pertama cukup untuk dia. Yang penting tidak kena terik matahari dan tidak kena hujan mula-mula melihat tetangganya eh kok punya taman buat taman dikit tetangganya punya kolam renang buat kolam renang Terus apa lagi eh kebun binatang di rumahnya macam terus berkembang dan begitulah manusia dan begitulah manusia makanya ingat harus dipantau dan dipandu oleh contoh yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak melarang jika seseorang itu menjadi kaya. Dan Allah pun tidak melarang seseorang menjadi kaya. Dan kaya adalah jatah.